الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا سواه والذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمدا نبي الرحمه النبي الرسول الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن اتبع هداه ثم والاه أما بعد فيا معاشر المسلمين أكرمكم الله وحفظكم أوصيكم بأي بتقوى الله wattaquhu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna khairu zati taqwa Hadirin jamaah Jum'ah hamba Allah yang dimuliakannya dengan anugerah iman. Dibahagiakannya dengan limpahan rahmat dan berbagai macam kenikmatan. Mari senantiasa meningkatkan bobot iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu bentuknya mari selalu kita syukuri nikmatnya. Hari ini kita telah memasuki akhir bulan Rajab. Salah satu bulan haram salah satu bulan mulia. Semoga kita diberkahi di bulan ini. Dan juga bulan Sya'ban yang akan datang. Dan semoga pula kita dipertemukan lagi dengan bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan. Bulan yang di dalam diturunkan Al-Quranul Karim. Masyarakat akramakumullah. Di akhir bulan ini yang insya Allah insya akan kita peringati terjadi peristiwa yang sangat besar. Mukjizat yang sangat unik dan spektakuler. Mukjizat yang berbeda dengan mukjizat yang lain. Umumnya mukjizat itu langsung di, di hadapan para mereka khususnya yang menentangnya. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini justru yang tahu hanya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sebenarnya sangat mungkin sangat mudah untuk didustakan. Yang oleh maka Allah sengaja mengantar peristiwa ini dengan firman-Nya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu samiul basir pengantar subhanah itu sudah mengantar pada kita yang terjadi setelah itu adalah perbuatan Allah yang tidak perlu untuk direka-reka dengan akal kita. Sekali mengingatkan bahwa akal kita itu sangat terbatas. Dan muksir memang muksir sangat spektakuler datang sebelum zamannya. Hari itu belum ada pesawat terbang. Namun perjalanan Isra' Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu ditambah lagi Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Yang perjalanan Isra'nya saja itu saat itu baru ditempuh dalam dua bulan lebih. Dalam perjalanan yang tercepat saat itu dua bulan baru kembali ke Mekah. Namun belum satu malam sudah kembali ke Mekah, apalagi ditambah mi'raj menuju langit menuju sidrat muntah yang tidak pernah ada seorang nabi pun maupun seorang malaikat pun yang bisa sampai sidratul muntah kecuali beliau. Maka tidak aneh pula orang Quraisy yang hanya mengundang, mengandalkan akal dan indera mereka. Mereka merasa disinilah kebohongan Muhammad akan terbongkar. Mereka tepuk tangan dengan peristiwa ini. Kenapa? Dan suatu hal yang mustahil. Bahkan sampai hari ini pun tidak akan terpecahkan rekodnya itu. Sekarang ada pesawat terbang mungkin dua jam PP sudah sampai, tetapi Nabi Muhammad tidak pakai pesawat. Terbuka, fisik terbuka. Dengan kecepatan yang demikian luar biasa itu secara logika kita. Gesekan dengan atmosfer yang demikian luar biasa bisa membuat jasad beliau habis belum sampai di Baitul Maqdis. Hari ini akan terpecah. Apalagi yang menuju Sidratil Muntah. Yang oleh karena itu maka sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini hikmah utamanya juga untuk menguji keimanan para sahabat saat itu. Apakah mereka hanya mengandalkan pada akal, otak mereka dan indera mereka atau mengandalkan pada indera keenam yaitu iman yang multi indera itu. Orang musyrik Mekah pun di samping bertepuk tangan mereka segera berusaha untuk memprovokasi para sahabat. Yang pertama didatangi adalah Abu Bakar As-Siddiq yang ditanya kamu sudah biasa pergi Baitul Maqdis berapa lama? Dua bulan. Coba Muhammad mah aku belum sampai satu malam sudah kembali. Apa masuk di akalmu? Kalau beliau menggunakan pendekatan logika, pendekatan rasional, jawabnya pasti nggak masuk akal. Tetapi apa saja beliau? Beliau melihatnya dengan indera keenam yang multi indera yaitu iman. Maka saya beliau mengejutkan mereka. Kalau yang mengatakan Muhammad itu pasti benar. Lu kamu percaya? Dijawab dengan enteng, jangankan itu. Yang lebih dari itu pun kalau yang Muhammad itu pasti benar. Itulah asyidik yang selalu mengedepankan Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan Rasul pasti benar. Meskipun otak kita belum mampu menjangkaunya. Saat itu umat diuji Allah dengan ini. Apakah mereka masih mengandalkan indera yang terbatas ini? Apa pada otak yang terbatas pengalaman mereka? Maka tidak aneh juga kalau saat juga ada yang murtad. Sudah tidak percaya lagi. Sementara Isra perjalanan yang bersifat empirik dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Mengapa kau tidak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntah? Ini sebenarnya adalah pengantar. Pengantar apa? Pengantar ke kepada mereka yang masih tidak mau percaya itu bisa menguji beliau. Betulkah perjalanan Mekah ke Maitul Maqdis terjadi? Karena perjalanan di atas bumi bisa bisa diuji dan memang mereka benar-benar mengujinya. Ditanya sampai di mana kafilah kami? Dijawabkan besok pagi sekarang ada, di balik besok pagi bahkan masuk kota Mekah. Berarti Isra benar-benar terjadi dan mereka uji sendiri. Ya kalau mereka percaya bahwa ini terbukti bahwa ini benar terjadi itu pengantar bahwa Mi'raj itu juga pasti akan terjadi. Pasti sudah terjadi. Masyaallah Tentu di balik itu masih banyak hikmah lain. Di antaranya apa? tentu mengingatkan tadi tentang terbatasnya kemampuan akal maupun indera kita, maka jangan sampai mengandalkan akal. Akal otak memang penting, tetapi ada batasnya, bukan segala-galanya. Hari kecenderungan untuk merasionalkan segala sesuatu sangat sangat tinggi hari ini. Jadi nyaris sudah mengabaikan peran Allah yang tidak rasional tidak benar. Dan kondisi macam itu sebenarnya kita sudah membuat Tuhan baru yang namanya akal. Yang eh, maka di zaman yang serba rasional saat ini, di orang yang beriman, kita harus bisa memilah mana objek akal dan indera kita, mana objek iman yang tidak terjangkau oleh akal dan indera kita. Masyarakat min akramakullah Di antara hikmah yang lain adalah bahwa dunia ini, ya, bumi ini harus kita jelajahi, kita pelajari, kita pelajari, kita teliti ciptaan yang ada di dalamnya. Dan dari situ kita akan mengenal Allah lebih lebih jauh, lebih mantap, semakin mantapkan iman kita. Ya. Sekaligus bahwa dunia ini bukan tujuan. Hidup di dunia ini adalah sementara. Ada tujuan lebih jauh yaitu kehidupan akhirat. Tidak hanya berorientasi pada bumi tapi berorientasi kepada langit. Dan maka itu nanti disitulah di antara satu hikmah diwajibkan sholat lima waktu itu selalu berorientasi kepada langit yang di mana di sana ada surga. itu. mu'min Di dalam ayat tadi Allah juga menegaskan linuriyahu min ayatina akan kami pertunjukkan kepada Nabi Muhammad kepada Muhammad itu tanda-tanda bukti bahkan hanya min hanya sebagian saja tanda bukti kekuasaan Allah terbang demikian jauh tadi yang para ahli kata muka melebihi kecepatan sinar atau cahaya yang konon kecepatan cahaya tidak kurang dari 300 ribu atau 300 juta kilometer per detik itu. Sekaligus mudah ini juga salah satu yang menginspirasi manusia yang saat bisa terbang di angkasa dari satu tempat ke lain dalam waktu yang singkat. Pergi ke Mekah hanya hitungan jam sudah sampai. Yang dulu tentu berbulan-bulan. Masyarakat muslim akramakumullah. Ya. Allah pertunjukkan dalam perjalanan itu surga. Dan sekaligus juga ditunjukkan kepada beliau juga neraka. Ditunjukkan kepada beliau juga diantaranya adalah mereka yang waktu hidup di dunia itu melanggar Tuhan Allah. Apa akibatnya harus mereka pikul di sana? Pemakan riba itu kayak apa? Pemabuk itu akibatnya kayak apa? Memakan harta yang haram itu akibatnya apa? Yang tentu bakat kita semua itu semuanya ada yang gaib. Dan buat kita yang beriman, yang gaib memang tidak mungkin terjangkau oleh indera kita maupun akal kita. Khusus untuk itu Allah dan sengaja memberikan kepada kita dalam bentuk final kita tinggal sami'na wa ato'na. Dan inilah sebenarnya kriteria pertama dan utama yang beriman sebenarnya di awal Al-Quran. orang yang bertakwa sebenarnya itu adalah orang yang punya wawasan tidak hanya mandek di dunia empir, dunia nyata ini, menembus ke dunia lain yang tidak terjangkau oleh indera maupun akal, yang itu bahasa Al-Qurannya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ma'asyiral akramullah. Ada satu yang unik dari ayat ini yaitu ayat ini ditutup dengan yang tidak biasanya. Biasanya macam yang menunjukkan kekuasaan Allah itu kan ditutup dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetapi di sini justru ditutup dengan innahu was-sami'ul basir. Ya. Kenapa? Karena pada tahun ini Rasulullah boleh karena sudah besar maksimal untuk berdakwah di kota Mekah dan sekitarnya yang terakhir di Taif. Dengan harapan, dengan perhitungan rasional saat itu, Orang musyrik Makkah punya hubungan yang baik dengan orang Taif. Mereka dijamu oleh Bani Hashim setiap berhaji. Bani Hashim juga punya kebun di daerah Taif. Maka kan barang mereka bisa menerima dakwah beliau, tapi ternyata yang terjadi beliau dihujani batu di Taif. Saat itulah beliau mengadakan tangan beliau ke langit mengadu ya Allah Inilah usaha maksimalku. Tentang usahaku sangat terbatas. Ya. Namun asal engkau tidak murka, aku tidak peduli itu semua. Allah meni asku ilaika dhu'fa kuwati wa killa tahilati wa hawani ala nas kata beliau. Dan ternyata aku tidak ada harganya di hadapan manusia. Maka dijawab oleh Allah dengan peristiwa Mi'raj ini. Seakan Allah ya Muhammad kalau Mekah menutup pintu untukmu, bumi menutup pintu untukmu, aku bukan langit. Pintu yang terbuka lebar untukmu, maka dipanggillah ke langit. inna wassami'ul basir. Ya Allah mendengar, mendengar doamu, aduanmu. Melihat langsung apa yang telah kau lakukan dalam membawa umat kepada ajaran Allah yang benar. Masyaallah Allah tentu tidak ada habisnya kalau kita mau menggali hikmah di balik peristiwa yang sangat spektakuler. Yang sangat luar biasa ini yang tentu sekali lagi tidak mungkin dijangkau oleh indera kita. Mudahan kita terhambannya yang selalu mengimani segala yang diinfakkan oleh Allah dan Rasul tanpa reserve yang menjadi orang yang benar as seperti apa yang disampaikan Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Barakallahu walakum bil Qur'an azim wa nafa'in wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li muslimin wal muslimat fastaghfiruh إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعل نسله وذريته من ماء مهين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الرسول الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيك وإيا بتقوى الله وطاعته واتباع رسوله وإحياء سنته نفوز بإذنه وتوفيقه فسيح جنته واعلموا